Eh, iya, mundur. Ke halaman 55. Mm, mm. Naam. Tentang mansubatul asma maf'ul bih. Kemudian di situ ada pembagian fi'il menjadi lazim dan muta'addi. Kemudian muta'addi ada yang me Naam mansubkan satu isim dan ada yang satu maf'ul, ada yang membutuhkan dua maf'ul. Kita lihat yang membutuhkan dua maf'ul. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala alladhi yata'adda ila maf'ulain. <clears throat> yang membutuhkan dua maf'ul sekaligus. Fi'il yang membutuhkan <clears throat> atau memansubkan dua maf'ul sekaligus membutuhkan dua maf'ul sekaligus <clears throat> bahwasanya pada pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang kana wa akhwatuha inna wa akhwatuha dan sebelum itu kita tentang mempelajari di bab marfuat ada mubtada dan khabar kemudian pada pasal berikutnya marfaatul asma adalah isim kana dan khabar inna ya yang menjadi pembahasan adalah kana dan inna kana dan inna adalah dua nawasikh yang telah kita pelajari di mana ketika keduanya masuk ke susunan mubtada khobar dia akan membuat apa men, e, menimbulkan perubahan yang besar pada susunan mubtada khobar ya. Eh. Karena masuk ke mubtada khobar apa jadinya? Merafakkan isim dan menafsirkan khabarnya. Demikian juga ketika inna masuk ke mubtada khabar, maka dia akan menasabkan isim dan merofakkan khabar. Kalau mubtada khabar, apa i'rabnya? Marfu, marfu, ya. Mubtada marfu, khabarnya juga marfu. Kalau kemasukan, kalau dimasuki kana menjadi marfu dan mansub. Kalau dimasuki inna mansub dan sekarang. Ini pembahasannya yang <clears throat> keempat. Dhanna wa akhwatuha ya, dhanna wa akhwatuha. Naam, di situ alladhi yata'adda ila maf'ulain membutuhkan dua maf'ul sekaligus. Dhanna dan teman-temannya adalah fi'il sebagaimana kana kana fi'il amal yang dilakukan oleh kana adalah merofakkan isim yang jatuh setelah kana sehingga dinamakan dengan isim kana dan memansubkan khabarnya yang setelah isim kana. Adapun kalau dhanna maka dia butuh dua maf'ul sekaligus. Di situ maf'ulnya susunannya adalah asluhuma kedua-duanya asalnya adalah al mubtada wal khabar. Kedua maf'ul bagi zonan bagi zonna dan teman-temannya adalah mubtada khabar. Artinya zonna itu hanya masuk ke mubtada khabar. Donat dan teman-temannya. Nah, Kemudian mubtadaknya yang tadinya mubtada misalkan sebagai contoh uh, naam Aliyun Ghaniyun sebagai contoh ya. Aliyun Ghaniyun. Susunan mubtada khobar. Ya. Aliyun mubtada marfu sebagai lil ibtida ya. Mafu karena ibtida. Naam. Kemudian ghaniyun mafu sebagai khabar dari mubtada. Nah, ketika kana masuk ke aliyun ghaniyun, bagaimana jadinya? Kana aliyun ghaniyan. Kana aliyun ghaniyan. Kalau dimasuki inna menjadi inna koniyun Maaf. Nah, ini perubahannya. Adapun ketika dimasukkan pada mubtada khabar tadi aliyun koniyun dengan dhanna, dhanna itu tidak bisa dengan dhanna saja, tapi dia harus bersambung dengan fi'ilnya. Sebagai contoh zonantu ya zonantu Zonantu itu membutuhkan dua maf'ul bih sekaligus. Sehingga yang tadinya itu mubtada, mubtada, ah, mubtada, mubtada. Marfu, marfu maksud saya, marfu, marfu. Dia berubah menjadi mansub kedua-duanya karena keduanya menjadi maf'ul bih. Mubtada'nya menjadi maf'ul bih, khabarnya menjadi maf'ul bih. Sehingga bacanya menjadi zonan tu zonantu aliyan zonan tu aliyan kroniyan. Aku menyangka Ali kaya. Ya. Zonantu aliyan kroniyan. Nah, kemudian sebagai contoh lagi Muhammad mujtahid Muhammadun mujtahidun kalau masuk padanya kana menjadi kana Muhammadun mujtahidan. Kalau masuk padanya inna inna Muhammadan mujtahidun. Sekarang kalau donantu dimasukkan ke Muhammadun mujtahidun menjadi zonantu Muhammadan mujtahidan. Seperti itu perbedaannya. Jadi kalau mubtada khobar kosong dari nawasif, dari kana wa akhwatuha, dari inna wa akhwatuha, dari dhanantu wa akhwatuha, mafu mafu. Masuk padanya kana mafu' mansub. Mafu' padanya ah, mafu' padanya inna mansub marfu. Masuk padanya dhanantu mansub mansub. Gitu. Ya. Dan zonantu itu memiliki teman nggak cuma zonantu saja. Ya, nggak cuma zaman saudara. Nah, sekarang kalau misalkan abuka maridun. Abuka maridun dimasuki atau ya dimasukkan padanya bernantum jadi Wanantu abaka maridun apa i'rab abaka mansub. Tanda mansubnya apa? Kenapa alif? Asmaul khamsa. Naam, ya. Baik. Kemudian selain dari dhanna khala ya. Khala. Khala juga artinya sama, menyangka, menduga sama dengan za'ama Ya. Sama itu artinya. Zanna, khala, hasiba. Nah. Za'ama artinya sama, ya. menyangka, menduga. <clears throat> Akan tetapi kalau yang naam uh, yang zona dan ah, dan akhwatnya dan saudara-saudaranya itu cenderungnya yang dipakai adalah domir uh, ah, naam murfat mutakallim ya tu domir ana yang digunakan sering-seringnya tapi tidak semuanya ya tidak semuanya karena nanti ada contoh-contoh yang tidak menggunakan demikian nah kemudian sebagai contoh lagi ya Kalau misalkan al-malu nafi'un. Al-malu nafi'un. Dimasuki hasib Hasibtu salah satu di antara akhwat dari zanna. Menjadi bagaimana? Hasibtul mala nafi'an. Harus berubah mansub semuanya ya mansub semuanya. Baik. Khiltu. Khiltu menyangka. Al-hadiqatu Al-hadiqatu musmaratun. Kebun itu berbuah. Masuk padanya khiltu menjadi al-hadiqatu musmaratun ya musmaratun berbuah asal katanya samroh ya naam kalau dimasuki atau masuk padanya has, uh, eh, khiltu menjadi mus musmaratan nah ya semuanya berubah harokat terakhirnya itu berubah karena apa anak hukumnya memang demikian ketika zanantu dan teman-temannya masuk ke mubtada khabar berarti dia itu membutuhkan dua maf'ul sekaligus sedangkan maf'ul itu na'am i'rabnya adalah mansub tinggal sekarang dilihat jumlah dari maf'ulnya kalau maf'ulnya mufrad berarti dia mansubnya dengan harokat fathah, baik zahirah maupun muqaddar Kalau na'am maf'ulnya itu musanna, maka tanda nasabnya adalah tanda nasabnya adalah apa lalu <laughs> Gak nyambung jalal. Nah, zonantu itu membutuhkan dua maf'ul bi maf'ul bih yang biasa dimasuki oleh dhanantu atau dhanantu itu biasanya masuk ke susunan mubtada khabar. Dengan demikian ketika mubtada khabar dimasuki dhanantu maka mubtada khabar itu sudah berubah menjadi maf'ul bihnya dhanantu. Kalau dhanantu maf'ul bihnya mufrad maf'ul bihnya mufrad apa tandanya? Sekarang pertanyaannya, kalau belum nyambung. maaf bi Arabnya apa? Maaf bi Arabnya apa? Belum lama kita pelajari. Mansub. Kalau mansub isimnya mufrad Isim mufrad mansub. Apa tandanya? Isim mufrad mansub. Apa tandanya? Fathah. Kalau isimnya musanna mansub. Apa tandanya? Iya, iya. Udah nyambung. <laughs> jangan safar ya. Baik, <laughs> ya. Kalau isimnya musanna ya seperti atil mizani najihani kan gitu itu kan mubtada khabar atil mizani najihani masuk padanya zanantu menjadi zanantu atil mizani apa atil ini? tilmidaini najihani apa najihaini najihaini begitu ya tergantung jumlah dari maf'ul bihnya kalau maf'ul bihnya mufrad tandanya fathah baik apa zahirah maupun muqaddarah kalau musanna tandanya ya mansub tandanya ya kalau jama sehingga dilihat jamaknya mutakar salim mu'annas salim atau jamak taksir. Sehingga tidak mutlak tandanya harus ya, ya tergantung. Am. Kalau misalnya Zaitun syuja'un. Zaitun syuja'un. Dimasuki za'amtu menjadi Zamtu Zaidan Suja'an. zamtu tu masih saudara-saudaranya dhanantu. Sehingga harus mansub semuanya, ya. Sampai di sini bisa diikuti. Ya. Jadi ketika tidak ada satu nawasih pun masuk ke mubtada khobar maka mubtada khobar hukumnya seperti semula seperti mana aslinya yaitu marfu marfu. Ya Arabnya marfu marfu. Ketika masuk padanya kana menjadi marfu mansub. Kana masuk ke mubtada khabar, maka yang tadi mubtada menjadi isim kana. Isim kana i'rabnya apa mudzakkir? Apa? Iya, mulai pas lagi ngantuk ditembak pakai pertanyaan nggak apa-apa nikmat ya orang kalau nggak ngantuk itu cuma yang kadang-kadang rusuh itu setelah selesai taklim mengantuknya ikut hilang gitu itu bubar gitu <laughs> kayak itu yang paling repot iya. iya. giliran lagi taklim mengantuk buat satu seolah pengen tidur angur, dan sudah selesai sudah seger itu saya dulu kayak gitu dan saya sekarang masih yang bukan yang lain-lainnya saya sendiri gitu. Hmm. Ya. Nah, itu perlu diperjuangkan ya, perlu diperjuangkan <laughs> untuk tidak ngantuk. <laughs> Iya. Nah, kemudian yang berikutnya contoh-contoh yang lain banyak ya yang dalam Al-Quran seperti wajada juga membutuhkan dua maf'ul bih. Ya. Dua maf'ul bih. Dalam Al-Qur'an sana disebut wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka ailan fa'ama. Kalau wa wajadaka dhalan fahada maf'ul bihnya mana? Ad. wajadaka dhalan fahada. Maf'ul bihnya mana? Domir Domir Sama Kan wajah itu membutuhkan gak maf'ul bih Wajada khala hasiba wajada Wa wajadaka bolan Fahada Maf'ul bih keduanya mana? Ini contoh ragu-ragu lah Bolan ya wawajadaka bolan Aslinya anta bolun. Kamu tersesat aslinya itu. Kemudian masuk pada wajada wawajad dan dia mendapati engkau dalam keadaan tersesat. Fahada kemudian dia berikan petunjuk. Kan? wawajadaka bolan Itu tentang Ubanantu dan saudara-saudaranya termasuk sanada hasibtu ya Ubanantu hasiba za'ama ra'a ya <laughs> Assalamualaikum Antum tahu Insya Allah nanti enggak Habis taklim enggak Nah. Kemudian roa itu ya jadi yang itu dan ternyata itu bukan hanya itu sesuatu, dengan berikut hasil tasrifnya ya terus hasil hasil tasrifnya baik itu fi'il maudhi ataupun mubarak sama sebagaimana dalam Al-Qur'an yang lain contohnya innahum ro'a fil mudhari'nya apa? Ro'a fil mudhari'nya apa? Yaro. Yaro. Innahum yarawna hu ba'ida. Ya. Dhamir hu maf'ul bi pertama, ba'ida kedua. Wa narahu qariba. Nah, ro'a dengan seluruh hasil tasrifnya ya jadi nggak cuma roa itu ro'aina enggak tapi berikut hasil tasrifnya ya nah, um, Baik, itu yang Zonantu dan teman-temannya dia masuk ke susunan maf'ul ya maaf masuk ke mubtada khabar kemudian hasil dari masuknya mubtada eh, masuknya dhanantu ke mubtada khabar adalah merofakkan isimnya merofakkan mubtadanya menjadi isim dhanantu dan khabarnya ya semuanya i'rabnya mansub ya seperti itu ingat-ingat saja pokoknya rumusnya seperti itu kalau dhanantu masuk ke mubtada khabar mansub mansub ya Inna masuk mubtada khabar, mansub marfu'. Karena masuk mubtada khabar, marfu' mansub. Enggak pakai apa-apa, marfu' marfu'. Selesai. Ya. Itu urusan seperti itu. Naam. Kemudian yang ke Mansubatul Asma yang ke-9 dan ke-10 sudah pernah kita lewati pembahasannya di dalam hmm, pembahasan Marfuatul Asma yaitu khabar kana wa akhwatiha wa ismu inna wa akhwatiha ya qala al muallif rahimahullahu taala amma khabar kana wa akhwatiha wa ismu inna wa akhwatiha faqad taqaddama bayanuhuma fil marfu'at adapun khabar kana yang i'rabnya mansub wa akhwatiha dan juga akhwat karena yang ketika masuk ke mubtada khabar juga merupakan isim sehingga menjadi isim kana dan menasabkan khabarnya yang khabar kana Berikut juga was isim inna wa akhwatiha faqad taqaddama bayanuhuma maka telah berlalu penjelasannya penjelasan dari keduanya ini fil marfu'at di dalam pembahasan al-marfu'atul asma isim-isim yang marfu tinggal di murojaah lagi enam contohnya di situ al-mu'allif menyebutkan itu, wa kana Allahu sami'an basira wa kana Allahu sami'an basira indak ya batafinah Nah, Allahu apa i'rabnya dalam jumlah tersebut? Hmm? Mansur. Allahu. Allahu isim mufrad. Tanda i'rabnya dhammah. I'rabnya apa? Marfu. ingat ingat kalau isim mufrad tandanya dhammah, i'rabnya marfu. Baik itu dhammah zahirah maupun muqaddarah. Nah ya wa kana Allahu sami'an basira Naam Berikutnya anda ke Yunus wa kanu zalimina wa kanu zalimina mana isim kananya nahu Bomir wow ya Bomir wow Naam maut jamaah wa kanu zalimina zalimina apa i'rabnya Abu Ubaidah marfu manzum mazum mazum isim tidak ada yang mazum antum catat antum ingat-ingat pokoknya kalau untuk isim tidak pernah ada isim mazum jadi kalau saya tawarkan empat pilihan itu jangan diambil yang terakhir. Ya. Jangan diambil yang terakhir. Karena jawabannya tidak terletak pada yang terakhir. Nah, Zalimina, eh Arabnya apa? Abdul Karim. Masuk, masuk. Hmm. Tanda maksudnya? Iya. Kenapa? Eh? harus bertanggung jawab gitu. Walimina yang masuk betul. Eh, kemudian tandanya ya betul. Karena jamak mudzakkar salim. Pinter gitu. Ya, sama mudzakkar salim. Ah, atur karim Purbalingga Murajaah pelajaran yang sudah lewat marfuatul asma. Inna Allah azizun hakim. Inna Allah. Allah. Di situ apa i'rabnya, Mas? Tadi kan saya sudah bilang dari awal-awal udah bilang man mansub. Allah Allah situ yang mansub itu namanya apa? mubtada khabar isim kana khabar inna atau isim inna khabar kana isim inna isim inna ya ya mansub tanda nasabnya apa kena apa fathah iya karena mufrad ya karena mufrad maaf nah. azizun leh <laughs> Iyalah, susah tahan tuh lah. Jangan khawatir. Azizun apa erobnya le ya? Marfu, mansub, majrur, majum Mar marfu. Jangan jelas ya, jangan ditumpuk. Marfu. Marfu. Kalau Abu Muslim marfu' marfu' marfu' ya apa tandanya mas umma kenapa tuh mas Wallahu a'lam, insyaallah. Dikejar dengan pertanyaan berikutnya jawabnya wallahu a'lam. sama dengan tadi itu yang dijawab sama si siapa tadi itu? Abdul Karim sama Yunus sama itu. Karena isim Hah? Mufrad. Ingat-ingat. Semuanya begitu masa kan nggak berat tuh. Nggak berat. Nah. Gitu ya. Itu contohnya. jangan dilupakan itu yang sudah lewat-lewat gitu. Besok insya Allah merojanya per poin. Ya, poin. Habis ini mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya. Ya tinggal al bismillah munada rawati selesai masuk masrurah nah kata mutakhir liburan katanya liburan sambil mengerjakan latihan <laughs> gitu iya tadi mutakhir bilangnya gitu habis mutasar selesai liburan tuh iya hmm. Baik, kita masuk ke poin yang ke-11 ya. Sedikit <clears throat> Kalau al-mu'allif rahimahullah taala al-ismu la. Isim la. Ya, di kitab-kitab yang lebih tinggi dari ini tidak ada isim la, ya. Di kitab ini pokoknya itu al masuk dalam al-mansubat. Di sana ada cuma bab la an Cuma itu aja, ya. Habis ini ada isim la. Qala al-mu'allif rahimahullah taala amma la fahya nafiyatun lil jins ta'malu amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar adapun la la yang dimaksudkan di sini adalah la nafiyah lil jins La yang digunakan untuk menafikan semua jenis. Ya. Semua jenis. Amalu eh, ta'malu amala inna. Dia beramal sebagaimana amal inna. Sebagaimana inna beramal. Ya. Bagaimana inna beramal? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar menasabkan isim inna dan merofakkan khabarnya ya dan apa yang dimaksudkan dengan nafiatun lil jins adalah untuk menafikan semua jenis ya semua jenis dari yang disebutkan nanti sebagai contoh ya sebagai contoh insyaallah yang dimaksud dengan nasihatul jins akan lebih jelas dengan contoh. Misal la rajula la rajula fit dari la rajula fit dari Kemudian contoh berikutnya la kadiba mamduhun Contoh berikutnya yang diberikan oleh mu'alif di situ la nabiyya ba'di. Kita lihat contoh pertama. La rajula. Ya. Rajula nakirah apa ma'rifat? Nakirah apa ma'rifat? Nakirah. Sehingga pengertiannya umum, rajul baik besar kecil mbah-mbah setengah bayar, setengahnya cicak enggak tahu kemudian masih anak-anak mumayyiz pokoknya rajul ya yang saya sebutkan tadi termasuk dari jenis rajul sehingga ketika ada seorang mengatakan la rajula tidak ada seorang pun laki-laki di dalam rumah, maka memang sama sekali tidak ada laki-laki. Dinafikan semua jenisnya, yang kecil, yang besar, yang kakek-kakek, yang bapak-bapak, yang masih gagah, yang cacat, yang semuanya, yang penyakitan, yang sakit, nggak ada semuanya. Pokoknya nggak ada, titik. Ya la rajula fitar Kemudian juga contohnya ini yang maksud lil jins ya, semua jenis rajul enggak ada. La kadiba mamduhun tidak ada seorang pun pendusta yang mamduh terpuji. Semua jenis dusta ya, pendusta semuanya tidak ada yang terpuji. Ya, tidak ada yang terpuji. Sehingga di sini oleh semua jenis besar, kecil, ya, dusta yang besar, dusta yang kecil, atau pelakunya juga yang dewasa, yang anak-anak, nggak ada yang terpuji satupun. Ya. Nah. Kemudian la nabiya ba'di. La nabiya ba'di. Katanya tadi itu marfu wa tarfa'ul khabar. Kok di sini kasroh? Biazat la nabiya ba'di itu gimana itu? Katanya tadi inna eh, amala fahiyan nafiyatul lil jins malu amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. La nabiya ba'di kasroh itu Hah? Domir? Oh iya. Nanti dibahas berikutnya ya. Dia teman-teman Lomir ya mutakallim. Aslinya ba'du ana. Aslinya ba'du ana. Tapi kan enggak ada ba'du ana dalam kalimat Arab. saya itu. Jadi kasrahnya itu kasrah lil munasabah, bukan kasrah karena macam. Ya. Untuk menyesuaikan dengan ya mutakallimnya. Hah? Mukadarah, iya, domahnya itu adalah. Karena dia itu ya sibuk dengan urusan ya mutakalimnya itu tadi sehingga terhalang munculnya domah. Ya, terhalang munculnya domah di situ. Nah, karena tertutup dengan kalau istilah tasri apa istilah i'rabnya itu istighal lil munasabah ya istighal lil munasabah sibuk dengan mencocokkan dan makan nggak sesuai dengan dia ya. ya sehingga harus disesuaikan dicocokkan agar bisa sesuai dengan dia ya, sehingga domahnya itu ditakdirkan kemudian dikasih dengan kasroh yang cocok dengan dia ya. Ah, iya. sibuk dengan untuk sesuai ya menyesuaikan diri dengan dia ya mutakalimnya itu aslinya ba'du ana mm -mm. Iya kan? Tidak ada nabi setelah aku gitu. Adapun hukum isim la insya Allah karena pembahasannya itu cukup panjang ya, cukup panjang dan capek juga sih, <clears throat> insya Allah untuk kesempatan besok ya, kesempatan besok hari insya Allah kita mulai dari isim la dan juga hukum isim la yang bermacam-macam itu Kemudian juga perlu perhatian ekstra. Jadi mohon untuk sebelum taklim kalau ada waktu untuk istirahat, istirahat gunakan untuk istirahat. Ini membutuhkan perhatian ya karena apa ada hal-hal yang dia itu hukumnya wajib demikian, ada yang boleh demikian, ada yang nah, ya dibutuh keseriusan antum untuk apa mengikuti pelajaran ini. Kita akan berusaha se maksimal mungkin untuk bisa memberikan keterangan sejelas-jelasnya agar antum bisa memahami. Kalau toh misalnya semuanya sudah kita lakukan dan antum sudah sudah berupaya untuk nah, bisa memahami namun hasilnya belum maksimal, jangan kecil hati. Ya, jangan kecil hati. Masih ada sesi berikutnya, mudah-mudahan dengan banyak latihan akan lebih paham. Seenggaknya untuk tahap pertama modal dengar sudah pernah dengar cukup ya kemudian nanti akan bisa terulang terulang diulang oh ternyata seperti ini maksudnya ternyata seperti ini maksudnya ya tidak ada keharusan untuk paham dalam sekali dengar tidak ada keharusan ya banyak yang demikian ini bukan hanya kita kita saja tapi sebagian para ulama pun ada yang demikian ya jadi bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang hina kalau suatu kesempatan mendengar sebuah faedah, mendengar suatu ilmu tidak langsung paham. Ya bukan bukan sebuah celah ya, bukan sebuah celah. Sehingga jangan merasa merasa bagaimana bagaimana ya. Ya merasa pokoknya bismillah saja ya. Optimis. Nah, insya Allah Allah berikan Ya seperti itu doanya antum jangan lupa ya doanya ketika antum merasa sulit untuk memahami sebuah pelajaran sebuah darus kemudian timur ah, kau juga nggak mudeng-mudeng berdoa kepada Allah ya berharap banyak husnudzon sehingga apa sebagaimana di firman Allah Allah dalam hadis kursi Allah itu tergantung kepada persangkaan hambanya kalau hambanya menyangka baik ya Allah akan baik Ketika Allah Allah seorang hamba menyangka buruk seutan kepada Allah ya Seperti itulah kejadiannya. Ya. Sehingga banyak penyembah khusnudan kepada Allah agar kejadiannya juga sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, Allah wa alam mudah-mudahan bermanfaat ya. Ingat-ingat seperti itu karena wahwatuha ina wahwatuha tu itu wahwatuha ketika masuk ke mubtada khabar nah ya mencoba sedikit-sedikit diulang ya latihan-latihan yang ada digarap kalau sudah dikerjakan semua latihan-latihannya coba cari yang kelas bebas gitu antum bikin kalimat sendiri kemudian coba diterjemahkan antum bisa menelaah ya artinya menelaah seperti ini mubtada khabar itu sifatnya seperti apa sih yang pertama nanti ada pembahasannya Kenapa kok nggak tanwin? Ada apa Jadi memang tidak boleh tanwin ya, nggak boleh tanwin. Di baris berikutnya, orang berikutnya nomor satu, insya Allah ada penjelasannya. Kenapa itu tanwin? Kenapa kok fathah? Dan kenapa itu bukan disebut mansub, tapi mabni malahan dia nanti. Jadi itu nanti